بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله kita lanjutkan melengkapi pembahasan ini kita tadi telah sampai kepada pembahasan kelompok-kelompok yang melakukan ta'til penyimpangan uh, dalam bab nama-nama Allah yaitu menolak tidak mengimani sifat-sifat Allah Kelompok yang ketiga dari kelompok Mu'attilah, orang-orang yang tidak mengimani. Yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ini mengimani nama-nama Allah dan mengimani sebagian sifat-sifat Allah menolak sebagian yang lain. Ya. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Mengimani nama-nama Allah dan mengimani sebagian sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah yang lain. Terutama sifat-sifat Allah Azza wa Jal seperti sifat-sifat fi'liyah dan e, sebagian sifat-sifat ya Misalnya tadi mengenai tangan ya. Mereka tidak mengimani sebagaimana adanya. Mereka pasti mengarah kepada tahrif penyelewengan. Diartikan ke kekuasaan atau apa? nikmat tadi. Begitu pula misalnya sifat fi'liyah seperti yakni e, Allah ridha atau Allah mencintai atau Allah murka. Ini juga mereka melakukan penyelewengan. Ya. Mereka katakan cinta bukan maksudnya cinta. Ya, seperti makhluk saja. Terus apa? Maksudnya itu ingin memberi pahala ya murka oh, murka kayak makhluk saja bukan maksudnya murka marah bukan tapi maksudnya ingin memberi hukuman nah ini namanya penyelewengan makna dan penyelewengan makna itu kan sebetulnya tidak mengimani makna yang aslinya nah ini kan ta'til ini bagian daripada ta'til ya karena kita mestinya mengimani apa adanya. Allah itu cinta sebagaimana Allah sebutkan, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada mereka yang bersuci. Dan cinta Allah seperti tidak sama dengan cintanya makhluk. Yang namanya cinta semua orang paham maknanya. Al-imanu bihi wajib kata Imam Malik rahimahullah murka wa ghadiballahu alaihim Allah murka kepada mereka semua orang paham makna murka dan kita imani apa adanya jangan diselewengkan kepada makna ingin menghukum menghukum itu sesuatu murka itu sesuatu yang lain ya menghukum itu buah daripada Allah murka kepada mereka maka kemudian Allah menghukum Allah cinta kepada mereka kemudian Buah dari cinta Allah, Allah Azza wa Jal memberi pahala. Ya, beda. Jadi jangan diselewengkan maknanya. Imani apa adanya. Nah, kelompok Asy'ariyah tadi sering melakukan takwil yang seperti ini, tahrif. Sehingga sebagian sifat-sifat Allah tidak diimani apa adanya tapi diselewengkan maknanya dan penyelewengan makna ini bagian daripada ta'til pengingkaran terhadap makna yang sesungguhnya ya Ikhwan Fidin rahimakumullah makanya ulama menyebutkan bahwa orang-orang Asy'ariyah ini juga jatuh dalam ta'til bisa digolongkan kelompok ta'til yakni tidak mengimani sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kalau begitu Asy'ariyah, Maturidiyah sesungguhnya dia bukan ahlu sunnah. Sesungguhnya bukan ahlu sunnah. Tapi di masyarakat kita ini dibentuk suatu pemahaman bahwa yang namanya ahlu sunnah itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang umum di masyarakat kita itulah ahlu sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang seperti itu di antara keyakinannya. Nah, ini keliru. Nabi nggak seperti itu, sahabat nggak seperti itu, imam-imam madhab nggak seperti itu, termasuk Imam Syafi'i nggak seperti itu. Ya, kenapa dalam bab akidah saya Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa nggak dalam bab akidah juga Syafi'iyah? Kenapa dalam bab fikih saja Syafi'iyahnya? Kenapa nggak dalam bab akidah juga Syafi'iyah? Apa Imam Syafi'i cacat akidahnya? Apa Imam Syafi'i salah keyakinannya? Sehingga dalam bab akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, dalam bab fikih mengikuti Syafi'i, dalam bab suluk tasawuf mengikuti Qadiri wala Naqsyabandi atau yang lain campur-campur. Nah, sekarang kita tanya Syafi'i akidahnya benar apa enggak? Kalau mereka mengatakan benar, ya sudah ikuti akidahnya Syafi'i dan itu akidah salaf, salafi. Sesuai dengan Rasul alaihi wasallam. Dan beliau enggak melakukan yang seperti ini seperti ini tadi, tidak. Beliau mengimani apa adanya. Di antara ucapan beliau rahimahullah, aman nabilah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman dengan Allah dan apa yang dari Allah sesuai dengan Allah yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Apa adanya kita beriman, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Enggak kami lakukan takwil. Wa Aman Nabi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami juga beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah. Beliau nggak melakukan penyelewengan atau tahrif seperti itu. Ya. Nah, jadi akidah Ahlussunnah tidak seperti mereka, Asy'ariyah, Maturidiyah atau Mu'tazilah apalagi Jahmiyah. Akidah Ahlussunnah adalah yang meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah apa adanya tanpa melakukan empat hal tadi, takif, tahrif ya tamsil atau tasbih dan ta'til. Itu akidah al-sunnah Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah perlu kita pahami kalau begitu tariqah Ahlussunnah yang sesungguhnya ya, supaya kita tahu siapa Ahlussunnah yang sesungguhnya, siapa yang tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah Eh, ini beberapa hal yang mungkin bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal uh, memberikan hidayah kepada kita semua dan muslimin agar mereka dan kita semua tentunya berakidah dengan akidah yang benar. Ya, dan menjauhi akidah-akidah yang menyimpang apapun bentuk penyimpangannya. Inna waliyu dzalik wal qadir alaih. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang sebagian yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Kalau tidak alhamdulillah dan saya sangat berterima kasih.